Kenikmatan Islam, iman, sunnah serta kesehatan dan Allah karuniakan kepada kita untuk duduk sejenak berusaha untuk tafakuh fitin belajar agama yang hal ini merupakan kenikmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Alaihikatul kiram rahimahnya wa rahimahullah Allah kita akan lanjutkan kajian kitab Lamia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yaitu kumpulan bait syair yang menjelaskan tentang akidah al-sunnah wal jamaah yang wajib untuk diyakini yaitu 16 bait syair yang seluruh bait syairnya diakhirin huruf lam. Oleh karena itu di barakallahu fikum disebut risalah ini dengan Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai bait syair bait syair yang ke berapa? ingat tiga tiga selesai ada Nah, kemarin kita telah menjelaskan bait syair yang ketiga yaitu hubbus sahabati kullihim madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Mencintai sahabat seluruhnya adalah madhabku, akidahku, wa mawaddatul qurba kecintaan loyalitas kepada kerabat Rasulullah biha atawassalu dengannya aku bertawasul sudah dijelaskan kemarin barakallahu fikum tentang pengertian sahabat tentang keutamaan sahabat tentang eh, siapa itu ahlu bait keluarga Rasulullah apa hak kita kepada mereka begitu juga apa yang diinginkan dari at yaitu bertawasul yaitu mencintai ahlu bait bentuk dari amalan soleh dan boleh seseorang bertawasul naam dengan amalan soleh sebagaimana kisah tentang tertutupnya tiga orang di dalam gua tertutup dengan batu yang besar Masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amalan soleh. Sebagian ada yang bertawasul dengan berbaktinya kepada kedua orang tua. Sebagian lagi ada yang bertawasul dengan meninggalkan dari perbuatan zina. Sebagian lagi bertawasul dengan menjaga harta atau gaji salah seorang karyawannya. Akhirnya Allah membukakan naam mengeluarkan mereka dengan terbukanya batu yang menutupi pintu gua. Nah, di antara bentuk amalan soleh adalah mencintai kerabat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Maka boleh bertawasul dengan kecintaan kita kepada kerabat Rasulullah. Jadi dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Sampai pada ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah eh, bait syair yang keempat walikullihim qadrun ala wa fadailu lakinna masiddiku minhu abdulu. walikullihim qadrun ala fadailu lakinna masiddiku minhu abdulu. seluruh sahabat mempunyai kedudukan yang tinggi dan keutamaan seluruh sahabat memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan. Lakin nama Siddiq minhu afdalu. Akan tetapi As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, minhum afdalu. Yang paling utama di antara mereka. Yang paling utama di antara mereka. Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terkait dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pembahasan yang sangat penting. Para ulama dalam kitab kitab akidah mereka tidak pernah melewatkan pembahasan terkait dengan permasalahan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir, orientalis, begitu juga dari kalangan orang-orang munafik, syiah rafidah, dari dan dari karang ahlu bidah yaitu khawar dan yang lainnya naam mereka berusaha untuk menjatuhkan kedudukan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain oleh karena itu para ulama kita dari zaman dahulu hingga sekarang barakallahu fikum ayyuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah tidak pernah melewatkan atau memberikan perhatian yang sangat besar barakallahu fikum terkait dengan pembahasan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitabnya ar al-Jahmiyah al-Jahmiyah mengatakan tentang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in fahum udulun mutaamminun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal majruhu man jarahahum para sahabat adalah udulun orang yang adil diterima persaksiannya diterima periwayatannya ada Rasul, ada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal majruhu man jarahahum. Dan orang yang majruh, orang yang jatuh kedudukannya, orang yang dijarah, orang yang dicacati adalah orang yang manjarahahum, yang menjarah, yang menjatuhkan kedudukan sahabat. Kalau ada seseorang atau sekelompok menjatuhkan, menjarah, mentahdir, menjatuhkan sahabat radhiyallahu taala anhum, maka merekalah orang itulah yang majruh, terjarah, terjarah, tercacati, ternaam, tertahdir. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf Anda bawakan barakallahu sehingga kita mengetahui bahwasannya inilah sikap ahlus sunnah wal jamaah para ulama Islam dari masa ke masa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang di seluruh penjuru dunia satu sikapnya sama sikapnya Naam yaitu mencintai sahabat, membelanya, dan menjaga lisan mereka dari mencela sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa yarawna wa yarawna al-kaffa amma sajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza al-imam ashabuni rahimallahu wa yarawna para ulama melihat atau menganggap nah berpendapat al-kaffa menahan diri amma syajara baina ashabi Rasulillah dari apa yang terjadi atau perselisihan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan diri wa tadhiru al-sinati dan mensucikan lisan-lisan mereka mensucikan lisan-lisan mereka an dzikri ma yatadammanu aibanahum dari menyebutkan yang mengandung konsekuen yang mengandung pencelaan yang mengandung eh, membokar yang mengandung pencelaan atau mem, eh, menampakkan aib mereka wanakson atau merendahkan fihi mereka wayarawna tarahama ala jami'ihim dan berpendapat untuk tarahama mendoakan rahmat atas seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain wal muwalatu likafatihim dan mencintai dan berloyalitas kepada seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain wa kadzalika yarawna ta'zima qadri azwajihi radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuna wa du'a lahunna Demikian juga para ulama berpendapat Naam mengagungkan kedudukan para istri-istri sahabat radhiyallahu taala anhum anhunna dan mendoakan kebaikan mereka wa ma'rifatu fadlihinna dan mengetahui kedudukan mereka wal aqdaru bi annahunna ummahatil mu'minin dan mengetahui kedudukan bahwasanya mereka istri-istri Rasulullah ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Wa tafadulu eh, itu ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah di antara perkataan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu uh, rahimahullahu ajmain tentang sikap yang seharusnya sikap sebagai seorang muslim, sebagai seorang sunni salafi terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun dalil tentang sebelum itu bahwasanya tafaddulu la yalzamu minhu tanakkus. Mengutamakan sesuatu dibanding yang lainnya tidaklah mengandung perendahan, tidak Bahkan Allah Subhanahu wa taala Allah Azza wa Jalla mengutamakan menjelaskan di sana naam tentang perbedaan keutamaan para nabi perbedaan keutamaan para nabi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tilkar rusulu fadalna ba'duhum ala ba'din tilkar rusulu Rasul-rasul itulah tilka rasul, Itulah para rasul, fadalna ba'duhum ala ba'din. Kami mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kalam Allah di antara mereka ada rasul yang Allah berbicara kepadanya. Wa rafa'a ba'dahum darajat dan Allah mengangkat sebagian mereka beberapa derajat. Di antara Rasul saja, yang mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan Rasul, pilihan Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Di antara mereka memiliki perbedaan keutamaan. Satu rasul ada yang lebih utama dibanding rasul yang lainnya. Yang mereka semuanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini Naam tidaklah Naam tidaklah Barakallahu fikum Mengutamakan yang satu Barakallahu tidak mengandung Tidaklah mengandung Perendahan Pengurangan Tidak Begitu juga sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya di antara mereka ada yang lebih utama, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lain. Dan yang seluruh sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki selu memiliki keutamaan yang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalus sahabati al-muhajirun. Yang paling utama dari para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang-orang yang hijrah yang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka lebih utama dari sahabat Ansor Wa afdalu al muhajirun wa الأربعة muhajirina al khulafa'ul arba al khulafa'u arba dari orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang paling utama di antara mereka empat orang khalifah arba dengan urutan Abu Bakar paling utama kemudian Umar kemudian Utsman kemudian Ali dan yang paling utama dari empat orang ini, khalifah ini adalah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Naam. Ayyul ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya begitu uh, Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau seandainya aku kalau seandainya aku mengambil seorang kekasih dan khalila latakhattu Abu Bakrin khalila maka niscaya aku akan mengambil mengambil Abu Bakar sebagai kasih. Kasih Nah, ini menunjukkan betapa dekatnya kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan beliau. Dalam hadis yang lain sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Amr bin Az di mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayunasi ahabbu ilaika wahai Rasulullah siapa manusia yang paling engkau cintai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah itu Aisyah fakultu kemudian aku berkata lagi yaitu Amr bin As radhiyallahu taala anhu, minar rijal kalau dari kalangan laki-laki siapa wahai Rasulullah? Kemudian Naam Rasulullah menjawab Abu Abuha bapaknya. Bapaknya Aisyah yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fakultu kemudian aku berkata lagi, "Tsumma Kemudian setelah Abu Bakar, siapa wahai Rasulullah? "Tsumma Umar bin Khattab." Yaitu Umar bin Khattab. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan betapa tingginya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in uh, eh, sahabat uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Al Imam An-Nawawi rahimallahu mengatakan Wattafaqa ahlus sunnati ala anna afdalahum ala anna afdalahum Abu Bakrin thumma Umar qala jumhuruhum thumma Utsman thumma Ali Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan para ahlu sunnah wal jamaah bersepakat ittifaq bahwasannya yang paling utama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum adalah Abu Bakrin. Yang paling utama para sahabat adalah Abu Bakar. Orang nomor satunya dari uh, dari sahabat. Kemudian setelah Abu Bakar Umar. Kemudian mayoritas ulama mengatakan setelah itu Uthman. Kemudian setelah itu Ali radhiyallahu taala anhu. Sebagian ulama Wa ba'du ahli sunnati min ahli al-Kufah bi Ali ala Uthman wal as-sahih Uthman. Sebagian ahlu sunnah dari kalangan ahlul Kufah Irak mendahulukan keutamaan perhatikan mendahulukan keutamaan Ali dibanding Uthman radhiyallahu taala anhu wal mashhur yang masyhur dan yang benar adalah Naam mendahulukan Uthman radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Ayolah kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di sana ada khilaf terkait dengan keutamaan siapa yang lebih utama antara Uthman dan Ali. Mayoritas ulama mengatakan Uthman lebih utama. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu. Ada di sana kalangan ahlu sunnah dari Kufa yang mendahulukan Ali, kemudian Uthman. Nah, ini terkait dengan masalah keutamaan. Adapun terkait dengan masalah khalifah, maka ulama sepakat bahwasanya khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakrin, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Barang siapa yang menyelisihi ini menganggap menyelisih hal ini maka dia lebih bodoh dari keledai. Nah, dia lebih bodoh dari keledai dan para ulama Naam mengatakan sebagai ahli bid'ah orang yang menyelisih hal ini yaitu menyelisih urutan kekhalifahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Naam orang yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu taala anhu dibanding Abu Bakar As-Siddiq atau Umar, maka para ulama mengatakan orang itu sesat, orang itu menyimpang, orang itu sebagai al-bid'ah wal ahwa. Kalau mendahulukan Ali dibanding Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Kalau khilaf antar Utsman dan Ali, naam disebutkan di sini adalah khilaf dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Namun yang benar barakallahu fikum adalah Utsman lebih utama dibanding Ali radhiyallahu taala anhu dan keduanya orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang dijamin masuk surga. Radhiyallahu taala anhuma Naam radhiyallahu taala anhuma. Kemudian ayat kiram rahimani wa rahimakumullah. al qal Abu Mansur Al-Baghdadi berkata Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi ashabuna مجموعون أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم خلفاء الأربعة على ترتيب المذكورة ثم تم الأسرة ثم أهل البدر ثم أهل البدر ثم عهد ثم بيعة رضوان نعم قال أبو المنصور البغدادي ashabuna sahabat-sahabat kami tentunya para ulama mujma'una bersepakat ijma atas anna afdalahum bahwasannya yang paling utama dari kalangan sahabat adalah khalifah yang empat dengan urutan yang tersebut yaitu Abu Bakar lebih utama dibanding Umar, kemudian Umar lebih utama dibanding Utsman, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah empat itu, kemudian sisanya adalah enam orang sisa yang dijamin sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah kata Rasulullah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga. Kemudian sisanya enam orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis, sepuluh orang itu setelah mereka. Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa? Zubair bin Awam, kemudian Talha, kemudian dan yang lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu setelah 10 orang yang dijamin masuk surga yang lebih utama adalah ahlu badri. Orang-orang yang mengikuti perang Badar. Yang ikut perang Badar. Kemudian setelah itu orang-orang yang atau sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Uhud. Kemudian setelah itu sahabat Rasulullah yang mengikuti uh, mengikuti Bayatul Ridwan, Bayatul Ridwan. Ahem. <coughs> Ada sebuah bait syair yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Sebuah bait syair yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat yang disebutkan oleh Al-Iraqi fi alfiyatihi fi alfiyatihi wal afdalu sid wal wal afdalu siddiq thumma umar wa ba'dahu uthmanu wa wal aktsaru aw fa aliyun qablahu khulfun hukiya qultu wa qultu Wa aqulu waqfu ja'a an malik an malikin an malikin fasittatul baquna fal badariyah fal badarihu fa uhudun fal bai'atu mur, murdihu murdihu nah wal afdalu siddiqu tsumma umaru dan yang paling utama adalah as-siddiq itu Abu Bakar Siddiq kemudian Umar setelahnya Utsman dan ini kebanyakan pendapat ulama ahlu sunnah atau fa'aliyun qalbuhu eh, qabluhu atau Ali disebutkan sebelumnya sebelum Utsman khulfun hukia ini khilaf yang dihikayatkan kultu aku berkata wa aqulu awakfu dan ada yang mengatakan berpendapat al waqf eh, apa al waqfu yaitu tawakuf siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali tawakuf diam dia Abs, apa tidak punya uh, eh, diam. Ajaan an Malikin. Ini pendapatnya Imam Malik. fasitatul bakuna dan setelah itu yang lebih utama enam orang yang dijamin masuk surga. Di setelah dipotong empat khalifah. Setelah itu fal badariyahu fal, fal badarihu yaitu ahlu badar fa kemudian ahlu Uhud orang ikut perang Uhud fal bai'atu murdihi dan orang yang ikut bai'at al murdi yang Allah ridhoi. Itu baitul ridwan. Ayo lihatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi beberapa nukilan tentang keutamaan atau sikap seorang muslim terhadap sahabat radhiyallahu taala anhum dari para ulama kita Naam dan hal itu yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah wal ahwa dari kalangan si arafidah naam si arafidah mencela naam bahkan mengkafirkan mengatakan seluruh sahabat Rasulullah murtad kecuali beberapa sahabat saja siapa di antaranya Amr bin Yasir kemudian Salman Al-Farisi Abu Dhar Mikdad bin Aus dan seterusnya yang lainnya kafir. Bahkan Syiah Rafidah mengatakan Abu Bakar berhalanya Quraisy. Abu Bakar dan Umar berhalanya Quraisy waliyadzubillah. Naam. Di rumah-rumah orang Syiah di Iran, nah nama Abu Bakar dan nama Umar jadikan di kloset mereka. Dan penghinaan-penghinaan yang lainnya yang mereka naam sekte yang dikafirkan oleh para ulama Syiah Rafidah mencela Abu Bakar siddiq dan para sahabat bahkan mengafirkan mereka. Ini syiar Rafidah. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Agama yang lahir dari rahim Yahudi. Agama yang lahir dari rahim rahim Yahudi yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela para sahabat, mencela istri-istri Rasulullah dan mencela orang-orang yang membawa agama ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sekte yang kedua dari sekte yang menjatuhkan, mencela sahabat adalah al-khawarij. Yaitu al-khawarij yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Sekte khawarij mencela sahabat Rasulullah mengafirkan sahabat Rasulullah. Kemudian hadal Kiram rahimani wa rahimakumullah di antara sekte yang lainnya yang mencela sahabat Rasulullah Naam yaitu An-Nawasib. An-Nawasib kelompok yang mengproklamirkan dirinya sebagai musuh dari Ahlul Bait keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling tahu kedudukan naam sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menghormati mereka memuliakan mereka menjaga lisan naam lisan lisannya dari mencela sahabat dari naam me, um, mengatakan sesuatu yang mengandung barakallahu fikum pengurangan mereka dan seterusnya. Ayyuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah itu bait syair yang kelima dari si, uh, Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ayyuhatul kiram rahimani wa rahimakumullah disebutkan hukum orang yang mencela sahabat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul menyebutkan e, beberapa hukum orang yang mencela sahabat. Orang yang mencela sahabat yang mengkafirkan sahabat Naam orang yang mencela sahabat, mengkafirkan Abu Bakar atau mencapirkan sahabat, maka yang seperti ini barakallahu atau disebutkan di sini ailifatul kiram rahimani wa rahimakumullah tentang orang yang mencela sahabat uh, amma bisa bihi bisa bihi, dakwa anna aliyan ilahun Barang siapa ada di sana yang uh, berpendapat bahwasanya Ali itu Tuhan. Ini pendapatnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah salah seorang Yahudi. Naam keturunan Yaman, Son'a, ibu kota Yaman dahulu. Adapun sekarang ibu kota Yaman mana? Ha? Aden. Aden. Naam Abdullah bin Sabah salah seorang Yahudi yang pura-pura atau menampakkan keislaman yang menjadi awal mula pendiri Syiah Rafidah mengatakan Ali sebagai Tuhan atau mengatakan atau ada jika ada orang yang mengatakan Ali sebagai nabi atau mengatakan wa inna ma ghalatu fi risalah bahwasanya malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan risalah seharusnya yang dapat risalah kenabian itu bukan Nabi Muhammad namun Ali malaikat Jibril salah dalam menyampaikan risalah fahadalah sakka fi kufrihi yang seperti ini tidak diragukan tentang kafirnya tentang kafirnya orang yang berkeyakinan Ali sebagai Tuhan, Ali sebagai Nabi, atau meyakini Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Lasak kafikufri fi Tidak diragukan tentang kafirnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bal bahkan lasak kafikufri fi kufri man takfiri. Bahkan tidak diragukan tentang kafirnya orang yang tawakuf, abstain, diam abstain dari mengkafirkan, dari meyakini atau mengkafirkan orang yang seperti ini. Nah, orang misalnya ada orang mengatakan Anda nggak tahu ya, kafir nggak ya orang yang mengatakan Allah itu Tuhan. Anda tawakuf deh. Anda tawakuf. Anda diam, nggak berpendapat abstain tentang orang yang mengatakan Ali sebagai nabi, orang yang mengatakan tentang orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan. Mereka Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Tawakuf dari mengafirkan orang ini. Dan ini semua keyakinan Syiah Rafidah. Maka orang ini la kafir kufri. Tidak diragukan tentang kafirnya juga. Bagaimana dia tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas Allah dan Rasulnya kafirkan, yaitu orang yang mengaku apa menyeru atau menjadikan Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu ayat kiram rahimani wa mullah Naam. Kemudian wa kadzalika man za'ama minhum anna al quran naksun minhu ayatin wa kat wa katamat au za'ama anna lahu ta'wilat batinatu batinatun tusqatul a'mal al-masru'ah wa nahwa dhalika wa hula yasumuna al-qaramita wal batinah wa minhum tanasikhiyatu wa hula la khilafa fi kufrihi demikian juga orang yang menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu kurang ayatnya sebagian disembunyikan atau menganggap bahwasannya di sana terdapat di dalam Al-Qur'an tafsiran-tafsiran yang terbatinah, tersembunyi yang dengan hal tersebut membatalkan syariat-syariat. Nah, wanahu dalika atau yang seperti itu. Yang mereka ini dinamakan dengan al qaramitoh atau al-batiniyah. Wa minhum tanasihiyah wahula ila fi kurufihim. Yang mereka ini tidak ada perselisihan tentang kafirnya mereka. Nah. Kemudian kata Ali Syekhul Islam, wa amma man sabbahum sabban la yaqdahu fi adalatihim. Barang siapa yang mencela sahabat yang tidak menjatuhkan adalatihim keadilan mereka, tidak menjatuhkan uh, agama mereka, wala dinihim tidak menjatuhkan agama mereka. Di sana ada orang atau celaan-celaan yang tidak menjatuhkan keadilan yang dengan sebab itu diterima riwayat seseorang, persaksian orang atau celaan-celaan yang tidak menjatuhkan sahabat eh, menjatuhkan agama sahabat maka bagaimana hukum orang seperti ini? Seperti mensifati sebagian sahabat dengan pelit, sahabat fulan pelit misalnya. Waliyadzubillah. Atau lejuben penakut atau sedikit ilmu, tidak juhud atau yang semisalnya, maka yang seperti ini yastahiku ta'dibi wa ta'zir. Wa ta'zir. Orang yang seperti ini berhak untuk diberikan adab, pelajaran, dita'zir. 6 wala nahkumu bi kufri mujarradi dzalika dan kami tidak menghukumi kafirnya orang yang melakukan semata-mata perbuatan ini. Nah, bentuk takdirnya macam-macam. Ada sesuai dengan kebijakan sultan pemerintah. Misalnya di penjara, dinasihati di penjara, kemudian wa ala hada yahmulu yahmilu kalamu malam yakfuruhum min ahli ilm. Kemudian yang selanjutnya wa amman la'ana wa qabaha mutlaqan Fahada mahalul hilaf fihim. Adapun orang yang melaknat sahabat, menjelekan sahabat secara mutlak, maka ini permasalahan khilaf di antara para ulama. Litaraddada litaraddad litaraddadi al-amru baina la'nil ghaizi wa la'nil i'tiqad. Nah, Wa amma man zawaza dhalika ila anna za'ama annahum irtadu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalila yablughuna bis bid'ati asran nafsan au annahum fasaku amatuhum fa hadha la raiba aidan fi kufrihi. Adapun kalau ada orang yang sampai melaknat sampai tingkatan atau menganggap bahwasanya mereka itu murtad para sahabat itu secara umum murtad kecuali beberapa gelintir saja. 9 10 orang. Seluruhnya keumuman sahabat murtad atau beberapa gelintir saja. Atau seluruhnya fasik keumuman. Fahadala raiba aidil fi kufri. Yang seperti tidak ada keraguan sedikit pun tentang kafirnya. Iya. Syekhul Islam dari nas ini mengkafirkan si itu. Nah, Rafidah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali sedikit. Dikarenakan kenapa mereka kafir? Dikarenakan mereka telah mendustakan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran disebutkan dalam banyak ayat Allah meridhoi sahabat radhiyallahu taala. Nah, berarti dia mengingkari Allah, mengingkari Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan ah, mereka ridho terhadap Allah dan menyebutkan keutamaan sahabat. Allahu taala alam bi soa. Itu ayat kiram rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga orang yang mencela Aisyah radhiyallahu taala anha dengan celaan yang Allah sucikan dari langit ketujuh. Waliyadzubillah sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidah. Naam, sebagaimana yang dilakukan oleh Syiah Rafidah mengatakan umul mu'minin ibunda kita ibunda kaum muslimin sebagai wanita pelacur la ya fi kufri. Tidak dilakukan tentang kafirnya orang ini. Nah, dan hal ini dilakukan oleh Syiah Rafidah. Wal billah Semoga Allah memporak-porandakan Syiah Rafidah dan menghancurkan mereka di seluruh tempat di belahan bumi ini. Sebagaimana doanya Naam, salah satu cucu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yang mendoakan kehancuran mereka atau Syiah Rafidah. Ayyuhal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Itu penjelasan dari bait syair yang ke berapa? Keempat dari kitab Lamia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah.